Nah, dalam musnad Imam Ahmad. Ada nomor hadisnya adalah 23.737. Hadisnya sampai puluhan ribu. Nomor hadisnya 23.737. Sebuah hadis datang dari seorang sahabat Abdullah bin Abbas. Hadisnya Abdullah bin Abbas. Kita kembali selengkapnya. Langsung perawi hadisnya dari sahabat dalam musnad Imam Ahmad. Sebelumnya sebagai mana barakallahu itu menjadikan bahwasanya isi dari hadis ini adalah bersifat tentang kisah salah satu sahabat yang mulia kisah ketabahan, kesabaran. Sampai Allah mengabulkan cita-cita dia, harapan dan asa dia yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan yang panjang. Sebagai mukadimah bahwasanya dalam Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul Manusat nusabbitu bihi fuadak seluruhnya kami telah kisahkan kepada engkau tentang para rasul Jadi, antara kisah-kisah yang Allah bawa di dalam Al-Quran adalah kisah para rasul <clears throat> Apa maksud dan tujuannya apa visi dan misinya Allah membawakan kisah-kisah yang begitu banyak yang tadi kisah para nabi dan rasul linusabbita bihi fuadak untuk mengkokohkan hati engkau mengkokohkan hati dalam beragama, mengkokohkan hati dalam menyuarakan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara fawaid dari kisah adalah mengkokohkan hati. Dan itu kita inginkan. Kisah keteladanan, kisah kepahlawanan, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya kata dia Haddatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fihi qala kata Ibnu Abbas pernah menceritakan kepada aku yakni Salman Al-Farisi hadisnya atau kisahnya langsung dari mulutnya dari sanadnya Ali Ibn Abbas mengisahkan kepada kita yang mana dia langsung mendengar dari Salman Al Faris dan ini kisah milik dia langsung diceritakan oleh Salman. Kalau kata Salman, Salman Al Faris. <clears throat> Kalau dia ditanya, man Abu siapa bapakmu? Dia nama menyebutkan nama bapaknya. Karena tenaga nanti akan datang bahwa bapaknya adalah masih non kafir. Disebutkan Salman bin Islam. Salman putra Islam qala Salman kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jai Dahulunya aku adalah seorang pemuda dari Persia dari Asbahan salah satu kota kecil di dalamnya yang disebut dengan jay. Nah, jadi pertama membuka akan seluk beluk atau latar belakang dari diri dia, aku berasal dari Persia. Tepatnya di Asbahan. Kerajaan Persia, negeri Asbahan, kota kecil namanya Jai. Datang hujan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salman dan yang semisal dengan Salman dari kalangan Persia dan saya sahih disahihkan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaih. Kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana dinu fi Suraya lana lahu rijalun min Faris." Nah, yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya agama ini jatuh di tangan orang-orang konglomerat di tangan orang-orang hartawan jutawan atau orang kaya anaknya. Niscaya akan tersebut akan jatuh kepada enam komunitas Persia atau Paris yang sebutkan dalam hadis tersebut. Dan di sisi beliau ketika mengucapkan hadis ini ada Salman Al Farisi. Artinya ini pujian kepada Salman Al Farisi bahwa Persia yang terkenal dengan kemegahannya, kekayaan dan hartanya di mukanya dunia selebar lebarnya kalau ada orang yang belum agama di situ luar biasa karena rata-rata dari kalangan orang kaya adalah nah, musuh-musuh para nabi. Bahkan mereka yang paling pertama menolak agama daripada nabi dan rasul. Lanjut kisah dari Salman masih kata dia, Wakana abidah on wakana abidah on abi dan dahulunya bapakku adalah pemuka agama di kampungnya. Semacam nah alim ulama dari agama Majus terkhususnya karena Persia latar belakangnya adalah penganut agama Majus penyembah api sebagaimana akan datang dalam kisahnya. <clears throat> Jadi Salman bukan orang sembarangan. Bapaknya adalah nah semacam alim ulama di tempat tinggal dia. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaih dan dahulunya aku adalah makhluk yang paling dia cintai Jadi, anak yang kesayangan di antara anak-anak yang lainnya aku adalah anak kesayangan saking disayangnya falam yazal bi falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi saking cintanya dia kepada aku sampai-sampai dia memingit aku di dalam rumah artinya Salman tidak dibiarkan bebas berkeliaran di rumah. Kekhawatiran dia jangan sampai dia keluar dari agama yang sedang mereka anut sekarang, Ya ini agama Majusi, jangan sampai dia terpengaruh dengan agama yang lain. Artinya orang ini fanatik. Bapaknya adalah orang yang fanatik dengan agama Majusi. Sampai Salman Al-Faris, padahal ada laki-laki. Seharusnya anak laki-laki dibiarkan bebas bermain seperti anak laki-laki yang lain, tapi dia tidak. Dibiarkan di dalam rumah, di pinggir. Tidak sembarangan keluar. Kama tumbatul jariyah sebagaimana gadis sebagaimana gadis-gadis dipingit tidak dibiarkan keluar bebas dengan alasan tadi bahwasanya jangan sampai dia memeluk agama lain berpindah agama wa ajhadhu fil majusiyah hatta kuntu qatana an-nar allati yukibuha agar supaya aku bersungguh-sungguh di dalam agama majusi eh, berpegang teguh dengannya tidak bertindak ke lain agama itu yang diinginkan oleh bapaknya makanya dibiarkan di dalam rumah tidak keluar dan dahulunya aku adalah <clears throat> jadi orang yang di, di diamanatkan untuk menjaga api jadi api dijaga <clears throat> agar apa agar tidak padam <clears throat> hampir habis bahan bakarnya ditambahkan lagi jadi ini agama lucu kalau kita gunakan akal pikiran yang sehat, lucu. Nah, seharusnya adalah roh, ya, yang sang pencipta yang melindungi hamba-hambanya. Ini kebalikannya, tidak hamba yang melindungi rohnya. Dia menganggap adalah api sebagai pencipta, dia lindungi apinya, dia jaga tapi apinya mati. Arti kelalaian dari hamba, sesembahannya bisa mati. Maka barakallahu fikum jami'an. Nah, disyirikan dengan macam ragamnya sumbernya dari kejahilan dibita jahil nah penyembahan dia hidupkan api dia sembah kemudian suatu saat apinya bisa mati kalau tidak dijaga kata salah al-Faris aku ditugaskan oleh bapakku untuk menjaga api Layak atas takhbu sa'atan. Aku tidak dibiarkan. Nah, ya tidak boleh membiarkan api tersebut mati meskipun hanya sesaat. Karena api, api semacam Tuhan mereka, sesembahan mereka, jangan mati. Qala Abi Doi Aden abi dhai'atan Dan bapakku dahulunya dia punya pekerjaan yang yakni punya profesi yang menghasilkan menjanjikan luar biasa besarnya. Dia punya beberapa mata pencaharian. Jadi selain dia adalah alim ulama di tempat tinggal dia. Kemudian tokoh agama. Selain itu juga dia dari, dari kalangan orang kaya. Di Salman Al-Farsi dia dari kalangan enam orang tuanya kaya. Namun kita akan simak sama-sama kisah dia bahwasanya dia berani untuk meninggalkan kekayaan yang ada pada kehidupan dia demi mencari kebenaran. Qala fashugila fi bunyanin lahu yauman. Pada suatu hari, yakni bapakku kata Salma, tersibukkan dengan ada bangunan yang sedang sementara dia bangun. Akhirnya dia punya kebun yang butuh untuk ditengok, butuh untuk dilihat, perhatikan. Jadi ter tercabang dua hatinya, kamu pergi mengurusi bangunannya yang sementara dibangun atau pergi mengurusi nama kebunnya. Faqala ini akhirnya bapakku berkata kepadaku, "Ya bunaya, ini qad syudiltu fi bunyanin bunyanin hadzal yawm an dawatik." Fataqattaha. Wahai ananda, kata sang bapak kepada Salman Al-Farisi, "Pada hari ini aku tersibukkan dengan bangunan." Ya, masih sementara membangun. Dan aku tidak pergi, <clears throat> tidak bisa pergi untuk menengok kebun. Pergi engkau untuk menengoknya, melihatnya. Lalu pengganti dari nama bapaknya. <clears throat> فأمرني فيها ببعد ما يريد فخرجت أريد ضيئته فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون Nah, bapak aku memerintahkan aku akan satu urusan tertentu yang mewakili pekerjaan dia. Akhirnya aku pun keluar. Sesuai dengan amanah tadi bapak. Akhirnya aku melewati satu gereja dari gereja-gereja milik kaum Nasoro. Nah, dia keluar dari rumahnya ya sebenarnya dia jarang keluar. Melintas di depan gereja milik kaum Nasara. Dari dalam gereja dia mendengar, nah, dari luar gereja dia mendengar suara seakan-akan mereka sedang sholat. Sedang sholat. Nah, sholat kata kata Said Barakallahu Fikum kata Salman. Wah, di sini menyanyi lagu-lagu makanya kalau kita menelusuri tentang lagu atau musik barakallahu fikum jami'an nah asal muasalnya datang dari sini dari agama Nasoro kemudian masuk menyelinap ke dalam agama Islam Allahul Musta'an Jadi kalau ada kaum muslimin yang suka menyanyi atau enam gemar menyanyi, mereka mencontoh kaum Nasara. Bahkan itu bagian dari ibadah mereka. Ibadah kaum Nasara adalah menyanyi lagu, musik. Kata Salman berikutnya, "Wa kuntu la amrun nasi bi abi iya yati baitihi." Dan aku adalah orang yang tidak tahu menahu tentang dunia luarnya manusia. Dikarenakan aku orang yang dipenjara di dalam rumahku oleh bapakku. Jadi dia tahu banyak. Ini Cooper Kurang kurang pergaulan. Nah, tidak tahu apa-apa. Dia ada sesuatu, dia pun takjub. Ada itulah yang dicegah oleh bapaknya, itulah yang dilarang selama ini oleh bapaknya, tidak boleh keluar. Falamma barartu bihim wa sami'tu aswatahum dakhaltu alaihim anduru ma yasna'un. Ketika aku melintas di depan mereka ya di depan gereja, aku melihat apa yang mereka lakukan. Aku mendengar suara mereka, aku masuk ke dalamnya, ke dalam gereja. Aku ingin melihat apa yang mereka lakukan di dalamnya. Qala alamma ra'aituhum ajabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim wa qultu hadha wallahi khairun min ad-din alladhi nahnu alayhi ketika aku masuk ke dalamnya, kemudian aku melihat apa yang ada di dalamnya, akhirnya aku pun takjub. Nah, dan aku mengatakan dalam hatiku bahwasanya demi Allah ini lebih bagus daripada apa yang kami berada di dalam. Nah, sementara kami menganutnya. Jadi dia berpenganut agama nam Nasoro, eh, yang eh, Majusi, penyembah api. Mereka tidak dalam gereja, dia pun penasaran apa yang terjadi dalam gereja, dia masuk dan ternyata dia kagum dan takjub dengan ibadah orang Nasrani dalam gereja, dia mengatakan bahwasanya ini lebih bagus daripada agamaku. Nah, menyembah api bukan bukan gampang. Terpapar panas, butuh untuk di terus dinyalakan, capek. Menurut dia lebih enak menyanyi ketika itu. <coughs> Fawallahi ma taraktuhum hatta gharabat syams wa taraktu ada abi wa lam atiha. Dia jujur mengatakan bahwa demi Allah, Aku berada di sisi mereka di gereja tersebut, menyaksikan ibadah kaum Nasoro di dalam gereja mereka sampai matahari terbenam dan aku tidak datangi urusan bapakku. Nah, ditinggalkan. Terluputkan. Bahkan bahasa yang tepat disengaja. Nah, karena di, diamanatkan dari pagi untuk pergi melihat kebun, ternyata keasikan di dalam gereja melihat mereka beribadah. Fakultullah aku pun katakan kepada mereka yakni jemaah di dalam gereja. Ini kaum Nasrani. Aina aslu hadzal din? Qalu bisyam. Salman Al-Farisi bertanya kepada mereka, di mana asas agama ini? Ya, asal muasalnya. Mereka berikan jawaban di Syam. Dan waktu itu, di tahun-tahun ini, Salman Al-Farisi masih masih naam, masih kecil. Dia berada di Persia yang notabene-nya menganut agama Taif Majusi. Dan di Syam waktu itu, apalagi Islam belum menyebar di Syam berpengaruh agama Nasoro karena masih bertetangga dengan bangsa Romawi dan Romawi lah yang waktu itu menguasai negeri Syam agama Nasoro nah Romawi Timur Bizantinium lain dengan Romawi yang di Eropa Romawi Vatikan Romawi Vatikan Katolik Romawi di Bizantinium Kristen Ortodok. Ya, ketika mereka diserang oleh non kaum muslimin, mereka lari ke arah Rusia. Itulah enam jejak peninggalan bangsa Romawi. Bisa tidak? Allah thumma raja'tu ila abi wa qad ba'da fi talabi wa khasyaltuhu an amalihi kullihi. Nah, kata Salman Al-Fatih di sini bahwa akhirnya aku pun kembali kepada bapakku dan pada hari itu bapakku telah mengutus orang-orang untuk mencariku. Nah, sudah terbenam matahari belum kembali. Khawatir. Bapakku sudah mengutus orang untuk mencariku. Dan aku tersibukkan dari amalannya seluruhnya. Artinya, amalannya pun tidak dapat. Apa yang diwakilkan dalam Salman Al-Farisi juga tidak terlaksana. Kalau kalau maji itu hukala, air aina kunta. Ketika aku sampai kepadanya, akhirnya dia pun berkata kepadaku, yakni bapaknya, Wahai Ananda, di mana engkau tadi? Ya, dari mana saja engkau? Alam akun ahidta tak. Alam akun ahidtu ilaika Ma ahidtu bukankah aku telah Menjanjikan kepada engkau Apa yang telah aku janjikan ya, Membuat kesepakatan di antara kita aku kuntu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum di bima ra'aitu min dinihim fa wallahi ma ziltu hatta gharabat syams Nah, dia pun jawab dengan jujur dengan polosnya. Nah, tanpa ada merasa bersalah sedikit pun dia mengatakan wahai ayahanda, aku melintas di depan orang-orang yang mereka beribadah di Vietnam, di gereja mereka. Akhirnya mengagumkan aku apa yang aku lihat tentang agama mereka. Dan demi Allah aku bersama mereka sampai matahari terbenam. Ini yang selama ini bapaknya khawatirkan. Ini yang selama ini bapak, nah bapaknya, bapaknya takutkan. Jangan sampai dia berpaling ke lain agama. Oleh karena itu setelah kejadian tersebut qala ayyunayya laysa fi dhalika ad-din khairun. Laysa fi dhalika ad-din khairun. Dinu kayu dinu abaika khairun minhu. Akhirnya sang bapak memberikan jawaban bahwasanya wahai ananda, di agama itu tidak ada kebaikan sedikit pun. Bahkan agama engkau serta agama nenek moyang engkau lebih baik daripada agama mereka. Nah, fanatik. Fanatik dengan agamanya. Walau lebih sulit tentang agama di antara dua agama ini mana yang lebih bagus di zaman tersebut tentunya agama Nasrani karena memiliki memiliki enam asal muasal dari langit ada nabi yang diutus kepada mereka ada kitab suci yang turun kepada mereka dibanding dengan agama manusia agama buat manusia musyrik nanti di zaman tersebut agama Nasrani sebelum diutusnya Nabi saw adalah agama yang diakui agama yang dianggap disilahkan dengan dinus samawi agama yang turun kepada mereka kitab suci agama yang datang kepada mereka nah putusan dari Allah hanya saja ta'assub <coughs> Qala lawan kalla wallahi innahu khairun min dinina tetap saja bersikeras sama anak yang Salman Allah Fadis sambil mengatakan bahwasanya sekali-kali tidak demi Allah agama itu lebih bagus daripada agama kita nah keras kepala juga Artinya berani untuk melawan bapaknya, khususnya dalam permasalahan seperti ini. Qala fakhrafani. Faja'ala fi jirika, faja'ala fi rijli qaidun thumma habasani fi baitihi. Akhirnya dia pun mengkhawatirkan aku. Eh, setelah kejadian tersebut akhirnya dia meletakkan belenggu di kedua kakiku dan memenjarakan aku di rumah. Nah, kali ini lebih lebih lebih tegas lagi. Lebih ditekankan lagi. Tadinya cuma di Nah, arahkan, dinasihati bahwasanya jangan keluar rumah, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Kali ini bukan cuma larang untuk keluar rumah, bahkan di belenggu, belenggu diikat dengan rantai. Sebagai bentuk penekanan bahwasanya terlarang engkau untuk keluar dari rumah. Jangan saya terpengaruh lagi. berikutnya Faba'atu ila nasara lahum idza qadima 'alaykum min syam tujaru nasara Akhirnya aku mengutus utusan kepada gereja yang tadi aku sempat bilang Aku kirim utusan ke sana bahwasanya apabila ada rombongan dagang datang dari Syam, beritahukan aku. Eh, maksudnya dia, dia mulari, mulari dari rumah. Dia mengikuti rombongan yang bisa mengantarkan dia ke negeri Syam. Karena ini masih di daerah daerah Nam eh, Asbahan. Jadi ini agama Nasoro. Sekarang mereka bukan Persia, ya, tapi terpengaruh dengan agama Romawi. Jadi ini masih di di di Nam Asbahan. Artinya kalau dia menarik agama, Nasoro di negeri Isfahan masih akan bisa terkejar oleh bapaknya makanya dia mau pergi jauh sejauh mungkin. Langsung ke asalnya, langsung ke asas muasasnya. Nah, asal muasalnya di negeri Syam. Dikirim pesan ke Bendena, ke gereja tersebut. Akhirnya kata Salman, Pokok di mana dulu nah, Rokbun minasyam, tujaru minan nasoro. <clears throat> Akhirnya datang kepada mereka Akhirnya mengatakan dari Syam, datang menuju ke Asmara di Persia. Kalau Birun bihim, ya beritahukan kepada mereka tentang aku. Beritahukan aku kepada mereka. Kalau kuntu lahum idza qadaw ijat idza hawa ijamu, wa aradu raj'ata ila biladihim faadamu bihim. Ya, sampaikan kepada mereka bahwa ketika mereka sudah selesai dari urusan perniagaannya di Asmara, dan mereka yang kembali ke negeri Syam, kembali ke asal mereka, beritahukan aku, ya, aku mau ikut. Nah, Salman mau ikut. Inilah perjalanan pertama dia dalam mencari al-haq. Qala Salman falamma aradu ruj'ata ila biladihim akhbaruni bihim. قال فجر حديدا من رجلي itu خرجت hatta حتى itu syam. Akhirnya ketika mereka memberitahukan aku bahwa mereka segera ingin berangkat kembali ke negeri mereka di Syam, akhirnya aku pun melepaskan belenggu di kakiku dan aku pun keluar bersama mereka menuju ke negeri Syam. Berhasil dia lari dari bapaknya. Nah, dan keluarnya pertama dia, ini masih usia remaja. Tapi kan dikatakan di sini dia masih anak-anak, remaja. Nah, sebenarnya itu tidak pernah kembali lagi. Jadi keluarnya dia dari negeri Aspahan tidak pernah lagi kembali seperti itu. Falamma qadimtu haqultu man afdalu ahli hadad din. Akhirnya setelah aku masuk ke negeri Syam aku bertanya kepada sebagian mereka bahwa siapakah yang paling mulia dalam penganut agama ini kalau di sebagian agama ada yang namanya alim ulama, ahli ibadah, atau orang dituakan di enam agama tersebut. Tadi kalau di agama mereka namanya dihkon. Nah, alim ulamanya mereka. Eh, agama ini, karena dia sendiri baru tahu, baru kenal, belum belajar banyak. Siapa orang yang paling mulia di dalam agama ini, penganut agama ini? Kalau mereka mereka jauh, biasanya al-uskuf. Fil uskuf. Sama dengan bahasa kita sekarang, uskuf. tertinggi di gereja, Macam-macam alim ulamanya atau ahli ibadahnya. Qala qad itu fa tu. Ini qad rajitu fi hadha ad-din wa aku an akuna ma'aka muka fi kanisatik wa ta'allamu minka wa usalli lima. Akhirnya dia datang, Jadi Salman Al-Farisi datang ke pendeta tersebut di gereja tersebut dan mengatakan bahwasanya aku senang dengan agama ini. Aku senang untuk tinggal bersama engkau. Aku akan melayani di gereja engkau. Aku pun akan belajar bersama engkau, beribadah bersama engkau. Nah, ini ucapan Salman Al-Farisi. Jadi Salman Al-Farisi barakallahu fikum jami'an berpindah dari agama ke satu agama. Dari agama ini ke agama ini. Ini datang dari pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala Al Quranul Karim. Ulaika yu'tauna ajrahum marratayn bima sabaru mereka dapatkan dua ganjaran pahala sekaligus karena kesabaran mereka. Karena kenapa? Sehingga dalam hadis biasanya orang-orang yang, nah, yang termasuk mendapatkan dua ganjaran pahala adalah orang yang beriman kepada Nabi yang sebelumnya sekaligus juga beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Jadi dia beriman kepada dua Nabi sekaligus. Dan di sini beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika masuk memeluk agama Nasrani. Ketika datang agama Islam dia pun masuk memeluk agama Islam. Apa coba tulisan pendeta yakni uskuf? Setelah Salman al faris mengutarakan isi hatinya dan keinginannya, kalau full itu masuk, silahkan. Nah, mulai dari titik ini di titik ini dia berpindah agama dari enam agama majusi ke agama nasoro. Padahal itu malu akhirnya aku aku masuk ke dalamnya masuk ke dalam agama tersebut tinggal di gereja dan belajar dari pendeta tersebut kalau fakana rojulu su'in ya'muruhum bisokati wa yuragibuhum fiha faidah jami'u faidah jama'u ilaihi minha asya iktanazahu di nafsihi walam yu'tihi masakin nah ternyata orang ini hanya hanya casing depannya saja bagus Nah, tampil sebagai ahli ulama, wailah orangnya jelek. Kata Salman Farisi bahwa ternyata orang ini orang yang jelek. Dia menganjurkan orang untuk bersedekah. Dia menyemangati, memotivasi orang untuk bersedekah ketika mereka mengumpulkan sedekah mereka. Diberikan kepada pendeta tersebut, malah dia simpan untuk diri sendiri dan dia tidak bagikan kepada orang miskin. Dan kafir jelek lagi. Nah, pendeta. Dan ini rata-rata demikian. Rata-rata demikian. kalau hanya itu yang Salman bisa lakukan ketika itu. Intinya dia percaya bahwasanya agama ini baik daripada agama yang sebelumnya. Dengan kelebihan dan kekurangannya. Hatta jama'a jama'a Bilal bin Zahab bin Wawaridin Sampai-sampai mereka mengumpulkan sekitar tujuh keranjang besar berisikan emas dan perak. Subhanallah. Emas dan perak bukan satu kantong dua kantong keranjang. Nah, dan terkenal bahwasanya Persia terkenal dengan peraknya, sedangkan Romawi terkenal dengan emasnya. Dan satu hari yang pernah turun di Taib ketika hari kontrak para sahabat menggali kontrak kemudian di tengah-tengah kontrak terdapat batu besar yang menghalangi untuk penggalian parit nah para sahabat sudah berusaha untuk mencahannya dan tidak berhasil akhirnya mereka minta bantuan ya Rasulullah kami menggali parit kemudian kami dapati batu besar sekali jadi sangat mengganggu akhirnya Nabi SAW turun untuk nah, memukul batu besar tersebut pukulan pertama keluar cahaya enam kilauan emas belum berhasil pukulan kedua keluar cahaya kilauan perak dan belum berhasil pecah pukulan ketiga baru pecah nah pukulan ketiga baru pecah kemudian para sahabat mengatakan kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah kami melihat engkau memukul pada pukulan pertama terjadi ini dan itu pukulan kedua terjadi ini dan itu jadi Rasulullah tafsirkannya bahwasanya Nah, umatku akan berhasil merebut kejayaan emas di Romawi dan berhasil merebut kejayaan perak di Persia. Kata sama berikutnya, wa'abgabtuhu bukan syadidan lima ra'aituhu yasna'u summa mata. Aku pun membenci dia dengan kebencian yang sangat besar. Dikarenakan aku melihat apa yang dia lakukan, Maka dapat dari Sufyan Al-Thawri Rahimahullah taala diberikan peringatan kepada khususnya kalangan ulama dari umat ini, umat Islam. Kata Sufyan, nah, kata Sufyan Al-Thawri rahimahullah taala, ida fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil yahud wa ida fasada min ubadina fakana fihi syabahun bin nasara." Apabila dari umat ini dari kalangan alim ulama mereka rusak, maka terdapat penyerupaan dengan kaum Yahudi karena kaum Yahudi punya ilmu tapi tidak diamalkannya. Dan apabila dari kalangan ubat ubatnya umat ini eh, alim ulama, nah, eh, ahli ibadahnya rusak maka terdapat penyerupaan dengan orang-orang Nasoro. Karena An-Nasoro Yahudi, mabdub alaihi wan Nasoro bolid dolun kaum Yahudi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai dikarenakan mereka punya ilmu namun tidak mengamalkannya, sedangkan orang Nasara mereka beramal tanpa ilmu, beramal dengan kejahilan. Dan dua ini kata Sofyan Akhtar bahwasanya rahimahullah taala apabila ada di kalangan ulama Islam yang mereka tidak mengamalkan ilmunya, nah mereka sama dengan Yahudi, punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Namun ketika ada dari kalangan ahli ibadah, mereka beribadah namun tanpa ilmu sama dengan kaum Nasara eh, seperti pendeta di sini. Ya. Rajin ibadah tapi tanpa ilmu. Maka bersama apa di sini Semua mata kemudian dia mati ya, Pendeta tersebut mati Fajtamat ilaihi nasara liyanfinu Fakulta lahum inna hadha kana rajul su'ih ya'murukum bisadaqati wa yurajimukum fiha fa idza jama'tuhu fa idza jama'tumuhu biha ittanazaha li nafsihi wa Yuktil yu'til masakin minha syai'an Ketika jamaahnya, ya, jamaah pendeta tersebut, tiga raja tersebut ingin mengubur, nah, ingin menguburkannya, ingin menguburkan jenazahnya, aku pun katakan kepada mereka bahwasanya orang itu juga orang jelek. Dia menganjurkan dan mengarahkan kalian untuk mengeluarkan sedekah, menyemangati kalian. Namun ketika kalian mengumpulkannya padanya, dia menyimpannya hanya untuk diri sendiri dan tidak diberikan kepada fakir miskin sedikit pun. Jadi dia membocorkan rahasia pendeta. Nah, membocorkan rahasia pendeta. Kalau mereka bertanya, ya minta buktinya. Wala ilmuka bidalik. Apa kau punya bukti akan hal tersebut? Kalau kultu ana adullukum ala kanzihi, aku akan tunjukkan kepada kalian tempat persembunyiannya, tempat dia memendam dan menyimpan. Kalau kadullana alaih, kalau itu tunjukkan kepada kami. Qala mau maudi'ahu. Aku <clears throat> menunjukkan kepada mereka tempat persembunyian dia. Tempat dia menyimpan benda-benda yang dia pendam tersebut. Kala fastakhrajuhu minhu sab'a kilal mamlu'atan bi nah, mamlu'atin dhahaban wa wariqan. Akhirnya ah, mereka pun mengeluarkan dari tempat persembunyiannya tersebut ada tujuh keranjang yang dipenuhi dengan emas serta perak. Kalau kalian merauhak Allah, wallahi la nunfiduhu abadan. Ketika mereka melihat ya, bukti yang ditampakkan oleh Salman Al Farisi, akhirnya mereka mengatakan bahwasanya demi Allah kami tidak akan menguburkannya dia selama lamanya. Fasalabuhu summa rajamuhu bil hijarah. Nah, akhirnya mereka menyalibnya kemudian mereka melemparnya dengan batu. Pendeta yang dipercaya oleh enam jamaahnya kaumnya sebagai orang baik namun ternyata dia menyembunyikan sesuatu seperti ini dengan ganjarannya Tsumma ja'u bi rajulin akhar fajaluhu bi makanihi. Kemudian mereka datangkan orang lain sebagai pengganti dari orang yang pertama ini. Nah, namun Subhanallah Salman Al-Farisi tidak suruh niatannya untuk tetap melanjutkan apa yang dia cari. Intinya apa yang dia cari adalah lebih baik daripada agamanya dan, dan dia masih tetap nah bersama pendeta yang digantikan posisinya dengan yang pertama tadi.